Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 242 perhatikan baik-baik di situ. Kata beliau, "Summa qala ma lam yaqa hajjan wa umratan." Selama perbuatan sunnah tersebut bukan dalam ritual haji dan umrah. Berarti kalau ritual haji dan umrah walaupun antum batalkan tetap disuruh menyempurnakan. Paham ya? Itu kalau umrah dan haji. Taruhlah antum e, barakallahu fikum mengamalkan amalan sunnah Kalau antum batalkan tetap dilanjutkan itu loh, tetap dilanjutkan. Enggak sampai membatalkan apa amalan haji dan umrah tersebut. Fa in waqa'a hajjan wa umratan wal wawu huna bi ma'na au, yakni hajjan umratan. Kalau seandainya terjadi pada haji atau umrah, maka apa? Maka kalaupun memutus tetap harus disempurnakan. Faqad'uhu imtana ay la yajuzu qat'uh. Nah, memang dilarang ya, dilarang untuk memutusnya dilarang untuk memutusnya. Tapi kalau sengaja memutus tetap harus menyempurnakannya. Seperti itu maksudnya. Wadani dalilu qaulu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajj wal umrata lillah fa in hus fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ter tertahan terhalang-halangi, maksudnya itu enggak bisa menyempurnakan, maka hendaknya dia menyembelih sembelian yang Allah telah mudahkan. Zaman dahulu enggak ada sembelian dijual ya. Maksudnya zaman saat itu ada jual cuman sulit, jadi orang bawa sendiri. Bawa sendiri. Tapi kalau zaman sekarang banyak kambing-kambing dijual di sana ya. Nah, wa hadhihi ayatun nazalat qabla fardil hajj. Ayat ini turun sebelum Naam wajibnya haji. Sebelum apa? Wajibnya haji. Naam barakallahu fikum ayat ini turun sebelum wajibnya haji. Li'anna al-hajja furida biqauli ta'ala karena haji itu diwajibkan dengan firman Allah taala, "Walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya karena Allah lah dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk haji ke Baitul Haram bagi yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Mampu di sini mampu dari dua sisi, mampu hartanya dan mampu fisiknya. Paham ya? Kalau cuma hartanya saja fisiknya enggak mampu, maka tidak diwajibkan. Atau sebaliknya, mampu nah barakallahu fikum fisiknya harta enggak punya juga tidak ada kewajiban di situ. Nah barakallahu fikum. Kecuali namanya apa? Badal haji. Kalau badal haji itu menggantikan, dia nyuruh orang menggantikan hajinya. Karena dia mungkin nggak mampu, sakit tapi hartanya banyak misalkan. Boleh dia nyuruh orang menggantikan hadinya. Maksudnya diniatkan untuk dia. Naam. Kita lihat lagi. Wa hadhihi ayatu nazalat fi sanah at-tasi'ah hijrah. Ayat ini turun pada tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Berarti haji apa? Haji wada kan? Naam. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah. Ini turunnya kapan? nuz Nuznam. Nazala au nuzi yang tepat kayaknya nazalatnya karena muannas kan. Nazalat fi sanati tsarisah hijrah. Turun pada tahun 6 Hijriah. Turun pada tahun berapa? 6 Hijriah. Jadi, nah barakallahu fikum ayat yang mewajibkan haji turun pada tanggal berapa tahun berapa? 9 Hijriah. Adapun mengenai penyempurnaan ritual haji dan umrah yaitu turun pada tahun 6 Hijriah. Fi sulhil Hudaybiyah pada perdamaian Hudaybiyah karena saat itu mereka berbondong-bondong mau berangkat dihalang-halangi. Enggak boleh. Paham ya? Ayo, barakallahu fikum. Ayo. Naam. Dihalang-halangi kalau mau haji tahun depan katanya. Kalau mau berangkat lagi tahun depan katanya. Kita katakan barakallahu fikum beda di sini ya kasusnya ya. Kalau yang walillahi 'alan nas hajjul bait tanggal eh, tahun tahun 9 6 Hijriah. Adapun kalau penyempurnaan amalan haji tadi itu pada tahun 6 Hijriah. Wa huwa aidan qadar sahabah radhiyallahu anhum dan nah barakallahu fikum itu juga merupakan apa? pengganti eh, penggantian atau nah barakallahu fikum amalan para sahabah radhiyallahu anhum ketika mereka mengganti puasa eh, mengganti apa? mengganti 6 haji dan umrah tersebut. Haitsu qadau bi an yumdiya fil hajj al-fasid wa huwa ma jama'a qabla tahallul awal yaitu mereka menunaikan atau mereka menggantikan haji yang apa? Menggantikan karena apa? Karena berlalu dengan haji yang rusak tadi itu, yaitu apa haji yang rusak yaitu orang yang berhubungan badan sebelum tahalul pertama. Wasahabah akrabun nas ila sawab. Sedangkan para sahabat adalah manusia yang paling dekat dengan kebenaran. Kesimpulannya barakallahu fikum eh, ayat mengenai wajibnya haji yaitu walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ila sabila Ayat tersebut turun pada tahun berapa? 9 Hijriah. Adapun untuk menyempurnakan amalan amalan enam perbuatan-perbuatan haji tadi itu atau umrah pada tahun berapa? 6 Hijriah. Wa 'ala hadza fa 'ala hadza yakunu al-hajj wal umrah yukhtassan wujubil mudhi fi naflihima. Dan berdasarkan penjelasan ini berarti haji dan umrah itu dua-duanya dikhususkan eh, dengan apa? Wajibnya al-mudhi berlalu, melanjutkan Eh, fi naflihima yaitu pada amalan sunnah keduanya. Kama ikhtussa bi wujubil mudhi fi fasidihima. Sebagaimana dikhususkan dua-duanya haji dan umrah mengenai apa wajibnya berlalu melanjutkan ketika apa? Ketika haji dan umrahnya rusak, dilanjutkan. Hatta law qata'ahu. Bahkan kalau seandainya dia memutuskan memutuskan apa amalan tersebut wa qala ma uridu itsamal haji. Aku enggak ingin menyempurnakan haji. Fa innahu la yang qati' tetap enggak terputus Wayal nam wayalzamuhu zamuhu itmam dan wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Walaupun dia mengatakan ah, anak enggak mau menyempurnakan, enggak terputus, tetap amalannya harus lanjutkan. Sempurnakan. Wa hadha min al-ajaib ini termasuk ajaib, termasuk perkara yang nam ajaib. Paham ya? Ajaib itu perkara yang mengherankan, perkara yang berbeda dengan yang lainnya. Annal insan yanwi qat'al ibadah walakin la tanqati'. Kan termasuk ajaib seperti ini. Orang meniatkan untuk terputus ibadahnya tapi itu enggak tetap enggak terputus. Untuk dan haji dan umrah ini, haji dan umrah ini antum niatkan putus, tetap enggak putus itu loh. Dan bahkan diharuskan untuk menyempurnakannya. Faham maksudnya nih? Ayo na'am. Kita lihat. Walakin la tanqati' tapi enggak terputus. Fa inna qati'an lil hajj wafatahul fatahu hajj. Nah, walaupun apa? Dia terus menerus nah memutuskan apa? memutuskan amalan haji tersebut atau terluputkan hajinya. Bimakna annahu tala'a alaihi fajru Tala alaihi fajrun yaumal 'id qabla an yaqifa bi Arafah. Naam. Dengan makna bahasanya dia apa? Nah, barakallahu fikum telah terbit fajar eh, pada orang tersebut pada hari Aid sebelum apa? Sebelum wukuf di padang Arafah. oh Utiya hukman fatahul hajj. Dia dikasih hukuman apa? Dihukumi orang yang terluputkan haji. Faham maksudnya, Bang? Ana eh, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Walaupun dia meniatkan putus, tetap enggak putus itu loh untuk haji dan umrah ini. Dan bahkan diwajibkan untuk apa? Melanjutkannya, menyempurnakannya seperti itu. Naam. Ikhwani fi din dan wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa fil umrah, untuk masalah umrah, na'am barakallahu fiikum, idana wa qat'aha, kalau dia meniatkan untuk memutuskan eh, memutuskan amalan umrah tersebut, na'am lima roa az karena dia melihat kok penuh, eh, berdesak-desakan. Masalah sebagai contoh, ziham penuh berdesak-desakan. Penuh berdesak-desakan. Wa qala laisa lazim. nah laisa bilazim. faraja ila biladih. Eh, kata dia, enggak harus, enggak wajib. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, pulang ke negerinya. Fa innaha la tanqati. Maka dia tidak terputus. Nah, amalan ibadah ini tidak terputus balnya pokok ala ihramih bahkan dia tetap dikatakan apa masih di atas ihramnya walayati ya'ti ahla dan enggak boleh dia mendatangi eh, istrinya maksudnya berhubungan badan wala yalbas siyabahu al-mu'tadah wala yatatayyab enggak boleh memakai pakaian yang biasa dia pakai pakaian berjahit tidak boleh juga memakai wangi-wangian wala ya'khud min sya'rihi wala yastat nam wala yatazawwad enggak boleh juga mencukur rambutnya tidak boleh berburu tidak boleh menikah fa in tazawwaja fal 'aqdu batilun kalau seandainya nekat sebelum tahallul kalau dia nekat menikah maka transaksi akadnya batal li'annal muhrim la yatazawwad karena orang lagi ihram enggak boleh nikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa alaihi an yakmul wa alaihi an yukmil umratah. Maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan umrahnya al-ihram al-awwal. Berdasarkan ihram yang pertama, la ihram jadid, enggak perlu ihram yang baru. Karena ihram yang pertama kan belum tahallul dia. Karena belum tahallul masih bersambung gitu ya, sampai dia tahallul. Wa dzalika li'annahu lam yatahallal min umrati karena dia belum tahallul dari umrahnya. Paham belum? Walaupun dia sudah pulang ke kampungnya, pulang ke kampungnya karena belum tahallul tadi, masih hitung ihram yang pertama masih dianggap sampai dia tahallul. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Walau qala 'inda ihram walaupun dia berkata ketika ihram, in habasani habis fa mahalli haitsu Na barakallahu fikum habasatni. Artinya apa? Kalaupun dia mengatakan ketika ihram, kalau seandainya ada yang menghalang-halangi aku, suatu penghalang, na barakallahu fikum, maka tempatku itu ada, maka tempatku kapan saja eh, kapan saja ketika terhalang-halangi. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu mau putus di situ, enggak bisa. Jadi harus selesaikan dulu. Kalaupun ada yang menghalang-halangi, kalau dia belum tahallul, belum selesai. Fa ziyam, kemudian terjadi apa? Terjadi ziham penuh desak-desakan Fa inna zihama laysa habis Sedangkan penuh desa-desaan itu bukan penghalang. Orang kalau umroh, kalau pas lagi musim-musim banyak orang umroh atau haji, itu memang kadang penuh. Padahal desa-desaan. Nah, kalau kita orang Indonesia kan badannya kecil-kecil. Biasanya minta bantuan orang yang besar, orang eh, orang Britania, orang eh, barakallahu fikum mungkin orang Nam, eh, yang besar-besarnya Libya. Karena biasanya kalau langsungan itu kalau kita nggak kuat, desa-desaan kan ada yang meninggal juga, ya enggak? Besar-besaran karena nggak kuat, meninggal. Kenapa kok bisa meninggal? Karena kalau besar-besaran jatuh itu biasanya jarang sekali ada yang nolong itu loh. Keinja-inja. Manusia bukan ratusan ribuan kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Jadi ziham penuh itu bukan alasannya, li'anal waqta ghair muhaddad karena waktunya tidak dibatasi. ziham idza kana fi hadhil lailah. Sedangkan kalau penuh desa-desaan pada fi hadhil pada malam ini wa fil lailatis tsaniyah namnya khif kemudian di hari yang kedua itu ringan famadamal habis yazulu fi muddatin qasirah selama penghalang itu hilang dalam waktu yang dekat waktu yang pendek waktu yang singkat la darar 'alal insan fiha tidak ada nah barakallahu fikum sesuatu membahayakan bagi orang tersebut falaisa bihabis maka itu bukan penghalang wa amma law kana nah barakallahu fikum wa amma law kana hadzal rajul waqtuhu wa amma law kana hadzal rajul waqtuhu mahdud Waktuhu mahdudun artinya kalau seandainya orang tersebut waktunya itu terbatas walau ihtubisa itu ihtamnam walau ihtubisa bisa ilalaila as-saniyah tadarrar fahada idza habasahu az-zi'am yatahallal na'am barakallahu fikum wala syai'a alaih artinya apa kalau ternyata benar eh, nah enam orang tersebut waktunya terbatas dan tertahan pada apa tertahan sampai hari sampai malam yang kedua Naam, bisa membahayakan, maka apa kalau tertahan bisa membahayakan tersebut, maka saat tersebut karena ziham penuh tadi itu, dia boleh tahallul. Boleh tahallul saat itu juga tidak masalah bagi dia. Tapi kalau penuhnya besok ada ringan, ya udah yang ringan itu dikerjakan itu loh. Bukan jadi alasan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ayo. Kita lihat lagi. Apa kata beliau? Wa dalilu qaul ta'ala dalilnya adalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi Dan sempurnakanlah oleh kalian amal haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala apabila tertahan, terhalang-halangi, nah barakallahu fikum maka lakukanlah sesembelian yang Allah taala mudahkan. Falam yajuz falam yajuz na'am barakallahu fikum falima ini ya falima ini falima atau falam ya ya kalau falam kan harusnya wawnya hilang ya falima yujizullah ta'ala qat'ahum illa fi hal ihsar Intinya ayat tersebut barakallahu fikum ini kalau falam yajuz ini kan wawunya harus hilang. Tapi kalau falam yujuz kan seharusnya bukan pakai wawu. Nah, di sini berarti kalau falam yajuz berarti wawunya dihilangkan karena san majzum. Eh, berarti artinya di sini kalau artinya faham artinya ya. Artinya maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan untuk memutus keduanya haji dan umrah kecuali fi hal ihsar, kecuali dalam keadaan ihsar yaitu ada sesuatu yang menghalang-halangi seperti itu. Wa ala hadza fa idza qata'ahu insan maka berdasarkan penjelasan ini apabila seseorang memutus kedua-duanya yaitu haji dan umrah fi ghair ihsar padahal tidak ada faktor yang menghalang-halangi faqad amila amalan laisa alaihi amrulllah wa rasulih maka sungguh dia telah melakukan amalan yang tidak diperintahkan Allah dan rasulnya paham ya yang tidak diperintahkan Allah dan rasulnya na'am wa man amila amalan laisa alaihi amrulllah wa rasulih fa innahu raddun ay mardudun ala sahibihi dan barang siapa yang beramal amalan yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak, mardudun tertolak. Nah, barakallahu fikum. Tertolak apa? Dikembalikan kepada pelakunya. Jadi enggak terima. Fayamtani alaihi qatul hajj wal umrah, maka dilarang bagi dia untuk apa? Memutus haji dan umrah. Illa idza kana illa idza kana muhassaran yakni idza an anil itsmam Maksudnya apabila ada penghalang Maksudnya apa? Tidak mampu untuk menyempurnakannya. Imma bi'aduwin man'ahul wusul ilal bait, imma karena sebabnya ada musuh yang menghalang-halangi dia untuk sampai kepada Ka'bah, wa imma bikasrin, wa imma bikasrin aw maradin la yurja zawaluh. Qariban imma dengan apa? Dengan alasan yang lainnya, sakit atau yang semisal yang tidak apa? Yang tidak bisa diharapkan hilang rasa sakitnya dalam waktu dekat, fa innahu yatahallal bidzalik. Maka dia hendaknya apa? Langsung tahallul pada saat itu pula karena ada alasan ada faktor yang menghalang-halangi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa in qala qailun kalau seandainya mengatakan, "Idza qata'a ar-rajul al-hajja tsumma qila lahu," kalau ada orang memutuskan eh, amalan haji belum sempurna kemudian dikatakan kepada dia, "Innal hajja la yanqati' bi niyatil qata'." Sesungguhnya haji itu enggak akan putus dengan niat apa? Dengan niat dia memutuskan amalan haji, itu enggak akan putus kalau belum sempurna. Faqad qala ba'dul ulama dan sungguh sebagian ulama mengatakan, "Inna 'alaihi daman." maka dia wajib membayar denda. Dam berkendara di sini ya. Dam itu artinya apa? Denda. Paham ya? Tebusan atau denda. Itu biasanya sembelian. Li'annahu intahaka hurmatal haji lima nawa qat'ah. Nah, dikarenakan dia telah menghancurkan kehormatan haji dengan apa? Dengan dia meniatkan untuk memutusnya. Seharusnya selesaikan dulu, jangan apa? bermudah-mudahan langsung memutuskan. Selesaikan dulu. Nah, Walakin kalau raji akan tapi pendapat yang kuat annahu laisa ala hidam ini ternyata dikuatkan di sini juga. Akan tapi pendapat yang kuat adalah tidak perlu dia bayar denda. Paham ya? Dam di sini bukan darah ya. Li'anna hadin karena niatan ini wahya niyatul itu niat untuk putus lam tu'athir bihi syai'an, tidak berpengaruh sama sekali. It innahu la yanqati' di hadin karena tidak akan terputus dengan niatan ini. Karena belum tahallul itu loh. Yang bisa memutuskan yang selesaikan tahallul. nah Mahum salat Eh, na'am, kita lihat sini. Barakallahu fikum, kata beliau, wa idza qata'a ihramahu bil umrah awil hajj li ghairi udrin. Sekarang kalau dia memutuskan belum selesai diputus sama dia im, eh, ihramnya diputuskan ketika umrah atau haji tanpa udur, ini perhatikan tanpa udur, summa ada ba'da sanah kemudian kembali lagi setelah setahun. Setelah setahun kemudian balik lagi. Fa innahu yukammil maka hendaknya dia menyempurnakan. Yabni ala masabak, membangun di atas apa? Di atas ihram yang telah lewat. Wala yasta'nib menjadi jadid, enggak perlu ngulangi lagi ihram yang baru. Karena belum sempurna. Paham belum? Contohnya antum berihram, mau haji atau umrah, ritual antum belum selesai gitu loh. Belum selesai karena mungkin nah barakallahu fikum istilahnya keburu-buru pulang bukan alasan tapi ya. Intinya tanpa udur Pak antum putus di situ. Nanti ketika balik lagi tahun depan, enggak perlu mulai Enggak perlu apa ihram yang baru enggak perlu. Paham ya? Lanjutkan yang dulu yang pernah, pernah terputus. Nah, mas'alatun permasalahan baru. Rajulun tamatta'a bil umrah ila al Ini berarti tamattu' ya. Ada salah seorang Nah barakallahu fikum bernikmat-nikmat bersenang-senang dengan umroh sampai haji. Nanti haji toh namanya. Dikatakan bersenang-senang, bernikmat-nikmat kenapa? Karena safarnya cuma sekali saja. Enggak butuh safar dua kali gitu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kata beliau, "Wa ba'da intihai umrah raja'a ila baladihi wa lam yahujj." Jadi ada orang, nah dia bersenang-senang dengan umrah, dia umrah sampai waktu haji. Ba'da intihai umrah setelah selesai umrah, raja'a ila baladihi, pulang ke kampungnya, wa lam yahujj, belum haji. Belum. Ya, belum sempat haji. Wal jawab annaku, jawabannya kita katakan laisa alaihi syai' enggak masalah dia gak masalah ya, karena kan belum melakukan ritual hajinya. Umrohnya ini kan selesai umrohnya Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mas'alatun permasalahan baru. Mata qulun fi sabiyyin ahrama bil umrah wa albasnahu izaran wa ridaan wa kashafna ra'sahu fatadayaqa as-sabi wa labisa siyabah al-mu'tadah. Apa yang kalian ucapkan? Apa yang apa pendapat kalian mengenai anak kecil yang kita pakaikan apa? Dipak, nah, anak kecil berihram untuk umrah dan untuk umrah. Anak kecil berihram untuk umrah. Dan kita kasih pakaian, sarung, selendang, selendang biasa selendang Arab itu ya. Nah, pakaian umrah lah. Nah, pakaian untuk ihram itu ya. Nah, barakallahu fikum atau eh, intinya anak kecil, anak kecil dia berihram untuk Umroh. Akhirnya kita kasih pakaian-pakaian, sarung, selendang, wa ra'sah kemudian kita buka kepalanya. Nah, fatadayqa as-sabi kemudian merasa sempit anak tersebut. Wala bisa karena sempit tadi itu akan memakai pakaian biasa, mu'tadah, pakaian biasa. Kan enggak boleh aslinya karena ihram pakaian yang tanpa berjahitan itu yang diperbolehkan. Tapi ini karena merasa sempit, akhirnya dia sudah di nah sudah apa barakallahu fikum dikasih pakaian tadi itu malah dia ganti pakaian-pakaian yang biasa dia pakai. Al-jawab ikhtafal ulama fi hadza ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini menjadi dua pendapat. Warrajih pendapat yang kuat annahu la syai'a alaih enggak masalah bagi dia, li ghairu mukallaf. Karena anak kecil belum terbeban syariat. Anak kecil belum apa terbebani syariat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kata beliau, qad rafi'a anhu al-qalam sungguh telah diangkat pada dia apa? pena. Pena catatan masih diangkat anak kecil. Fa in atamma fa hadzal matlub. Kalau dia mau menyempurnakan itu yang diminta, itu yang diinginkan. Wa lam yutim kalau seandainya belum menyempurnakan fala syai'a alaihi maka dia enggak dapat dosa. Karena anak kecil. Paham ya? Seperti anak kecil yang belum dewasa, dia salat duhur, dia ada salat duhur. Ternyata baru dapat dua, dapat dua, dua rokat pergi dia. Ya. gak masalah, dia kan belum terbebani syariat. Kalau dia nyempurnakan itu yang terbaik, terbaik dan itu yang bagus. Kalau dia gak nyempurnakan nggak masalah karena belum terbebani syariat. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, fa'in qala qailun kaifa taqulun la syai'alaihi wa antum tulzimuna al-baligh al-aqil bi nafl wa hadas sabi umratuhu nafl? Nah, ini ada yang mengatakan lagi, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana kalian mengatakan tidak masalah, tidak ada dosa. Padahal kalian mengharuskan orang yang sudah dewasa berakal untuk menyempurnakan amalan sunnah. Eh? Sedangkan anak kecil ini kan umurnya sunnah, anak kecilnya ya enggak? Kok bisa enggak masalah gitu loh kenapa? Qulna al-farqu annal baligha al-aqila min ahli taklif. Perbedaannya itu. Karena orang yang dewasa yang berakal itu termasuk ahli taklif, termasuk orang yang terbebani syariat sehingga beda dengan anak kecil. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, waqad alzama nafsahu bi itsmamin nusuk. Dan sungguh dia telah mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk menyempurnakan nusuk itu amalan haji atau umrah. Bidukhul fi untuk masuk di dalamnya berarti dia sudah mengharuskan dirinya untuk menyempurnakan. Wa hadha sabi, sedangkan anak kecil ini laisa min ahli taklif. Dia bukan termasuk orang yang terbebani syariat. Wa hadha farqun wadhih, perbedaan nampak sekali. mahu sebenarnya perbedaannya ini? Kalau orang dewasa berakal, itu termasuk mukallafin ada Adapun anak kecil belum mukallafin sehingga bedanya di situ. Wa nadiru hadza min ba'dil wujuh dan yang semisal dengan ini dari dari sebagian sisi, lau anna sabiyan nam qatala khata'an. Kalau ada anak kecil membunuh tapi keliru. Bukan sengaja. Wa fi ilzamihi bil kafarah khilaf. Untuk masalah mengharuskan dia bayar kafarah itu khilaf. Kan membunuh apa kafarahnya? Nah barakallahu fikum puasa 2 bulan berturut-turut atau nah barakallahu fikum eh, Naam berapa ekor onta itu? 100 ekor onta, kan itu. Naam barakallahu fikum. Nah, ini sekarang anak kecil ini bunuh tapi enggak sengaja, khata, keliru. Fa fi ilzamihi bil kafarah, maka mewajibkan bayar kafarah itu khilaf, ada perselisihan. Fa minal ulama menyakul sebagian ulama ada yang mengatakan, naam barakallahu fikum, sebagian ulama ada yang mengatakan, awa Naam barakallahu fikum talzamul kafarah, wajib bagi dia bayar kafarah li'anna wujubal kafarah fil qatl la yusyarat fihi al-qasd dikarenakan wajibnya bayar kafarah pada pembunuhan tidak disyaratkan harus sengaja sengaja enggak sengaja bayar kafarah ya kan orang bunuh enggak sengaja bayar kafarah nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat kata beliau barakallahu fikum wa hadza tajibu ala man qatala khata'an nah oleh karena ini wajib bagi orang yang membunuh karena keliru, bukan karena sengaja tetap wajib kafarah. Wa as sabi a'la ma yuqal fihi innahu laysa lahu qasdun. Anak kecil ini lebih-lebih lagi dikatakan dia enggak punya tujuan. Anak kecil. Kalau orang besar mending, tapi anak kecil mana ada dia ada tujuan membunuh misalkan, seperti itu. Fatajib al kafarah, maka wajib juga kafarah. Ini menurut pendapat pertama. Walakin sahih akan tapi pendapat yang benar annahu la kafarata alaih, tidak ada kafarah bagi dia. Kenapa? kali anak laysa samin ahli taklid. Karena anak kecil bukan orang yang terbebani syariat, masih kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi keluarganya bertanggung jawab atau tidak? Naam, seperti itu. Walau alzamnahu bil kafarah la laja'alnahu min ahli taklif. Kalau seandainya kita mewajibkan anak kecil, bayi tadi itu, anak kecil, paham ya? Anak kecil yang belum dewasa tadi itu, nah kita wajibkan bayar kafarah berarti kita menjadikan anak kecil tadi termasuk orang yang terbebani syariat. Walau kana sabi Falau kana sabin yakut as-sayyarah wa hasala minhu hadits falaysa al Kalau ada anak kecil menyopir mobil, nyetir mobil, terjadilah kecelakaan, maka tidak ada bagi dia kafarah. Karena belum terbebani syariat. Tapi keluarganya tanggung jawab atau tidak? Nah, melarinya ke keluarganya. Paham belum? Nah, seperti itu. Lakin alaih diyah, tapi tetap bayar diyah dendanya tetap. Ya tentunya kan bukan dia, keluarganya kan. Nah, 100 ekor unta. Di hadha min haqqil ibad karena ini hak hamba. Walidzalika law anna sabiya akala ta'aman rajulin wa innahu wa innahu yutman. Masyaallah. Oleh karena itu, kalau ada anak kecil makan makanan orang lain, maka dia diminta tanggung jawab. Anak kecil seperti Zaki, eh, itu sudah dewasa belum? Eh? Sudah dewasa? <laughs> Allah mustahil belum paham dewasa lah pak Asnam. seperti Zaki misalkan, makan makanannya eh, Esan Ewa. Nah, makannya itu tanpa izin itu loh. Nah, dimintanya tanggung jawab. Kalau makanan harganya bukan harga yang murah, mahal harganya. 100 ribu misalkan. Paham ya? Contoh aja ya. Maka yang diminta tanggung jawab siapa? Ya keluarganya, bukan zakinya. Karena apa? Karena kembali ke masih kembali kepada keluarganya. Lihatlah hakun adam, karena ini hak Adam. Hak sesama Bani Adam. Wal yustaratu fi taklif tidak disyaratkan harus terbebani syariat Walaupun dia belum terbebani syariat maka tetap tanggung jawab. Paham soalnya Bang? Ana barakallahu fikum. Seperti apa Bang? Di permisalan para ulama bagian kambing atau hewan. Ya enggak? Hewan itu kan enggak punya pikiran ya, enggak punya akal, tapi otak punya enggak Bang? Punya otak enggak kambing? Punya otak tapi akal enggak punya. Nah, kambingnya lari, dodos, ngeruduk, <laughs> nabrak apa? Kaca tetangga, pecah ambiar katanya. Yang diminta tanggung jawab siapa, Bang? <laughs> Pemilik kambingnya, bukan kambingnya. Paham ya? Nah, kambing kalau dilihat itu pembebanan syariat enggak ada pembebanan syariat, tapi keluarganya kan ada. Bukan keluarga kambing maksudnya ya. <laughs> Keluarga yang punya kambing tadi itu. Nah, kita lihat sini. kalau anna sabiyan nadara faqal, kalau seandainya ada anak kecil bernadar mengatakan inna jahtu fil imtihan falillahi alayya nadrun an asum serta ayam, masya Allah. Ada anak kecil nadar dia. Kalau aku nanti sukses, lulus, berhasil dalam ujian, maka hanya karena Allah wajib atasku bernadar puasa tiga hari. Fanajah, ternyata lulus, berhasil. Tesnya apa? Mumtaz. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya fala yalzamu syai' maka tidak diwajibkan dia sesuatu apapun. Li'annahu laysa min ahli taklif aslan. Karena dia secara hakikatnya bukan termasuk apa? Ahli taklif. Maksudnya dia tidak terbebani syariat. Nah, ini karena anak kecil ya. Ini karena anak kecil belum terbebani syariat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Mafhum nih ya? Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa Abdul Aziz kesimpulannya? Pembahasan kita ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Amalan-amalan sunnah, paham ya barakallahu fikum, eh, di dalam haji atau umrah walaupun antum meniatkan putus tetap enggak putus. Sampai antum menyempurnakan atau antum memutus dengan tahallul karena ada udzur tadi itu. Paham ya? Kalaupun seandainya belum tahallul, antum datang setahun lagi misalkan, tetap dilanjutkan lagi nggak masalah karena belum diputus dengan tahallul dari itu. Paham ya? Tahallul imma karena selesai, imma karena ada udzur syar'i tadi barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam bissawab. rabbil alamin.